بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل القرآن لسانا عربيا وتبيانا وجعل اللغة العربية لفهم القرآن والسنة مفتاحا وبيانا أشهد أن لا إله إلا الله أن أما باللسان على الإنسان منة وتوضيها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفصح الناس لسانا وأحسنهم بيانا sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqatahu lughatan wa bayana wa i'raba. Amma ba'du ayuhal musyahidun al-kiram kaifa halukum fi hadzal liqa' al-mubarak. As'alullah an takunu fi sihatin wa afiyah. Sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dalam program kelas belajar bahasa Arab bersama Akademi Nur dan ini adalah episode ke-19 kita ya eh, bagi kalian yang memang rutin mengikuti program ini <clears throat> bisa melihat di halaman 67 kita masuk pelajaran hari ini khusus tarakib ya masih di al-wahdatus salisah dengan tema as-sakan ad-darsu salis wa ishrun ya bagian ketiga temanya adalah tentang rumah pelajaran ke-23 ya lihat di bukunya masing-masing ya atau file yang mungkin nanti dibagikan ke pemirsa semuanya dan perhatikan mulakhasut tarakib mulakhasut tarakib itu cara bacanya ya, mulakhas at-tarakib ringkasan-ringkasan pola kalimat ya jadi kan dia ada cara pembentukan kalimat jadi dari eh, awal tadi kita baca dari video sebelumnya dari wahdah ketiga ini itu kan ada kata-kata yang kita bentuk. Nah, itu disebut dengan tarakib. Ya, pembentuk pola kata tersebut disebut dengan tarakib. Nah, coba perhatikan di sini ada beberapa kolom ya. Ini kalau untuk merojaah ya untuk mengulang-ulang saya sarankan sekali eh, mengulang pada bagian mulakhasut tarakib ini tadi. Kenapa? Karena dia ringkas satu halaman saja, tapi dia mencakup semua yang sudah kita latihkan sebelum-sebelumnya. Perhatikan yang pertama, pernyataan keinginan. Uridu sitaratan. Uridu arikatan. Uridu salajatan. Uridu mir'atan. Uridu furnan. Uridu sakhanan. Ya, ini mas, sebetulnya masih bisa kalian tambah kata-kata yang lain yang mungkin sudah ke, ke, kalian tambah ya, masukkan ke dalam pembendaharaan e, kosakatanya. Nah, ini hanya sam sampelnya saja begitu cara pengucapannya. Coba sekarang kita ikuti ya. Uridu sitarotan. Oke. Okay. Uridu arikatan. Ya. Uridu salajatan Uridu mir'atan. Uridu furnan. Uridu sakhanan. Baik, untuk arti kata-katanya sudah eh, dipahami semua ya. Sitarotan artinya adalah gorden atau tirai. Arikah itu kursi atau sofa seperti ini. Ya aja. kulkas. Mir'ah cermin furnan atau furnun ini uh, alat masak ya biasanya untuk masak kue ya sakhan ya alat pemanas air nah perhatikan kuncinya di sini kata yang terletak setelah kata uridu begitu kita katakan uridu kita sebutkan objeknya maka itu harus dijadikan mansub atau berbaris tanwin ya fathatain. Uridu sitaratan, ya. Uridu arikatan. Uridu sallajatan. Uridu mir'atan. Uridu furnan. Uridu sakhanan. Nah, jadi kata-kata lain pun nanti kalau ditambah begitu juga bentuknya. Misalnya kita tahu gelas misalnya, ya. uridu ka'san atau uridu kuban. Ya, apalagi misalnya kata-kata lain, uridu kitaban ya uridu maktabatan ya atau uridu maktaban ya uridu kursiyan dan kata-kata lain yang bisa kita masukkan ke dalam contoh ini tadi ya kemudian yang kedua yang kedua hal taskunu fi ya hal taskunu fi hal taskunu fi baitin hal taskunu fi syaqqah hal taskunu fi hayyil matar hal taskunu fi hayyil jami'ah ya bentuk katanya satu hal taskunu fi setelahnya itu itu yang bisa kita ubah-ubah sesuai objek yang ingin yang kita inginkan ya coba ikuti setelah uh, saya ya. Hal taskunu fi baitin Hal taskunu fi syaqqatin Hal taskunu fi hayyil matar Hal taskunu fi hayyil jami'ah ya ini bisa ditambah lagi dengan kata-kata lain hal taskunu fi e, misalnya hal tas taskunu fil qaryah dan seterus seterusnya baik jadi kuncinya hal taskunu fi ya kata setelahnya bisa kalian ganti sesuai dengan objek yang ingin ditanyakan yang ketiga jawaban dari yang kedua ini tadi ya Naam askunu fi atau la askunu fi. Baik, kita contohkan. Naam askunu fi baitin. Naam askunu fi syaqqatin. Naam askunu fi hayyil matar. Naam askunu fi hayyil jami'ah. Itu kalau kita mengiyakan jawaban eh, pertanyaan itu ya. Tapi kalau dia tidak, Nah, maka jawabannya la. La askunu fi baitin. Nah, mungkin dia bertanya begini, hal taskunu fi syaqah? La askunu fi baitin. Hal taskunu fi baitin? La askunu fi Jadi dia e, berlawanan ya, men, apa namanya? menolak dari apa yang ditanyakan oleh oleh e, orang yang bertanya, mukhatab begitu. Baik. Ini coba diulang-ulang ya. Sekarang yang keempat, fi syaqqati salasu ghurafin. Fi syaqqati salasu ghurafin. Fi syaqqati salasu ghurafin. Fi syaqqati arba'u ghurafin. Fi syaqqati khamsu ghurafin ya jadi angkanya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan eh, apa yang mau kita sampaikan fi syaqqati salasu ghuraf salasu ghurafin fi syaqqati arba'u ghurafin fi syaqqati khamsu ghurafin coba ikuti fi syaqqati salasu ghurafin fi syaqqati arba'u ghurafin fi syaqqati khamsu ghurafin baik nah, ini angka-angkanya bisa kalian tambah lagi ya salasu arba'u khamsu situ dan seterusnya sab'u samani tis'u dan seterus seterusnya baik yang kelima Uridu sitaratan min fadlik. Uridu sita uridu syaqqatan min fadlik. Uridu sitaratan min fadlik. Uridu arikatan min fadlik. Uridu thallajatan min fadlik. Uridu sajjadatan min fadlik. Nah, apa yang kita dapatkan di sini? Ya, pertama, setiap kata uridu, kata yang kita inginkan tadi, objeknya itu harus menjadi uh, mansub atau dengan tanda fathatain kalau di sini ya. Kemudian ada penambahan kata min fadlik. Min fadlik ini bentuk penghormatan ya kata eh, bentuk kata penghormatan lah kepada orang yang kita ingin minta begitu. Biasanya dalam bahasa Indonesia itu tak ada penggunaan itu ya. Tapi dalam bahasa Inggris itu sering, misalnya please dia. Tapi kalau di bahasa Arab min fadlik. Gitu. Coba ikuti uridu syaqqatan min fadlik. Uridu sitaratan min fadlik. Uridu arikatan min fadlik. Uridu thallajatan min fadlik. uridu sajjadatan min fadlik. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke yang uh, ke pola yang keenam. Ya, pola yang keenam. Asyakatu fid dauri al awal. Ya, ini kuncinya. Asyakatu fid dauri al awal, al thani, al thalis, al rabi, al khamis. Jadi dia yang berubah itu angkanya saja ya. Asyaqqatu fid dauril awal. Asyaqqatu fid dauril thani. Asyaqqatu fid dauril thalith. Asyaqqatu fid dauril rabi' Asyaqqatu fid dauril khamis. Ya. Selanjutnya, Kam ghurfatan fi syaqqah Kam ghurfatan fi syaqqah Berapa kamar atau berapa ruangan di apartemen itu Kam sitaratan fi syaqqah Kam hammaman fi syaqqah Kam sajadatan fi syaqqah Kam thallajatan fisyakkah. Baik. Yang ke-8. Ladaina baitun jamilun. Ladaina baitun jamilun. Ladaina furnun jamilun. Ladaina sakhanun jamilun. Kita pindah ke sembilan. Ini ada kaitannya ya antara lapan dan sembilan Ini. Ladaina syaqqatun jamilatun. Ladaina sajjadatun jamilatun. Ladaina ghurfatun jamilatun. Nah, apa kaitannya antara 8 dan 9 ini? Yang 8 bentuknya sama, ladaina. Kami memiliki rumah yang cantik. Kami memiliki apartemen yang cantik. Tapi kenapa dia polanya dibedakan? Nah, ini tadi kita katakan bahwasanya kata yang tidak ada tak marbutohnya itu disebut dengan mudakar, ya. Maka kata jamilnya juga harus mengikuti kata yang muzakkar tadi. Tidak boleh ditambah tak marbutoh. Sebaliknya kata yang ada tak marbutohnya seperti kata syaqqah, sajadah, urfah, maka kata sifatnya juga harus bertambah tak marbutah di akhirnya. Syakkotun jamilatun, sajjadatun jamilatun, ghurfatun jamilatun. Baitun jamilun, furnun jamilun, sakhanun jamilun. Ya, ini bisa dibedakan ya. Jadi kata itu dalam bahasa Arab, dia selalu terbagi antara mudhakar dan mu'annas. Kalau dia mudakar itu kata yang memiliki sifat ciri-ciri laki-laki, dia tidak ada tak marbutoh di maka kata sifat, sifat yang menyifati kata tersebut juga harus menjadi mudakar. Kata muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Baik. Yang terakhir, fi ayyi daurin asyaqqatu fi ayyi di ayyi ayyi daurin tingkat berapa ayyi urfatin kamar e, ruangan mana ya ayyi baitin e, rumah yang mana ya jadi ayyi itu yang manalah begitu kalau kita terjemahkan ya fi ayyi daurin asyaqqah ya di tingkat berapa apartemen itu fi ayi ghurfatin as-sallajah ya di ruangan yang mana di ruang mana kulkas itu fi ayi baitin al-ghurfah di rumah yang mana kamar itu ya atau ruangan itu baik pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ini ya mulakhas tarakib ya teman-teman sekalian ini diulang-ulang diulang-ulang sampai e, lisan kita itu lembut mengucapkannya. Ya, ingat kunci bahasa itu hanyalah mumarosah. Tanpa mumarosah sulit biasanya kita bisa e, bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Ya, ada waktu kita lagi sekitar lima menit. Ini kita coba ambil ke al-aswad ya, al-aswad. Al-aswad itu penyebutan huruf. Di sini di halaman 68 kita coba apa mendengarkan huruf h ya h jadi h itu ada dua ada h yang kecil ada h yang besar at-tadribul awal istami' wa a'in Hasan ya ini perhatikan di buku masing-masing Hasan jadi penyebutannya h Hasan Ahmad Hai Alhamdulillah hammam. Coba ikuti. Hasan. Ahmad. Hai. Alhamdu. Hammam. Hammam. Jadi dia eh, lembut saja keluar kata huruf tersebut ya. Ha. Ini berbeda dengan huruf H. Kalau H itu keluar dari e, dari dalam dia. H begitu, agak keras bunyinya. Kita perhatikan di latihan yang kedua. At-tadribus tsani, istami' wa'id. Dengar dan ikuti. Yang pertama di awal kata hawa. Hawa. Ya, yang pertama pertama hawa hawa harir harir had had hamzah hamzah hamim hamim haram haram ya beberapa kata kalau kita salah menyebutkan antara hak besar dengan hak kecil itu juga artinya berubah ya seperti kata terakhir haram dengan haram itu berbeda ya.